Sometimes when I'm with you, I just got that feeling inside. Sometimes when I see you, I can take you out of my mind. Every day from the sun rising up till the nightfall. you to do. Let's go. You should know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I knew you were the one inside. Oh, oh, oh, oh every kiss, every touch make my heart feel so fine. I'm in heaven. Come over, baby, just lay here with me. You know that I'll be the first thing you see. Cause you're the reason I read easily. One, two, three, everybody. You should know by now that I've been so good somehow. My heart feels so right. I'm in heaven. I'm in heaven. I'm in heaven, baby. Yes, you. I'm in heaven, baby. Oh, baby. I'm in heaven. Samuel. <laughs> Ya kan? Oke, okay. aku nanya lagi. Setiap ada yang di sini aku tanya, gimana rasanya nyanyi di panggung ini? Uh, <laughs> aku pertama sih, aku senang banget sih bisa tampil di sini kak. Dan wow, ini benar-benar panggung yang uh, aku nggak sia-sia gitu uh, berjuang dari audisi eliminasi 1, 2, 3 untuk aku berdiri di panggung ini dan aku live ke semua penonton dan wah aku senang banget. Pasti beda ya rasanya ya. Iya kan? Beda rasanya kan, energinya beda. beda. banget. Ya. Oke, okay, tapi dengan kamu ada di panggung ini berarti kan tang tanggung jawab kamu menyanyi juga lebih dari sebelum-sebelumnya iya. ya. Karena yeah. ditonton live langsung oleh seluruh Indonesia yeah. gitu ya. Dan ada yang di sini juga. Kalau buat aku tadi penampilan kamu oke. Okay. Ya. Uh, jadi ya kebetulan memang secara lagu, lagu Heaven ini lagunya Afgan, Isyana sama Randy ini memang kuat banget gitu. Lagunya mungkin cocok juga buat karakter vokal kamu. ya. Tapi aku masih belum ngerasa kamu sudah menggali potensi kamu secara penuh. Gitu. Jadi uh, aku aku rasa kamu bisa. Cuma kamu harus bisa lebih sedikit ambisius lagi sih. Okay ya harus lebih nyemangatin diri kamu kalau kamu tuh bisa lebih da- jangan cepat satisfied gitu. Yeah. Jadi tadi oke okay, tapi kamu tahu teman-teman kamu sebelumnya yang tampil banyak yeah. yang outstanding gitu. Jadi bahaya ini orang nonton nanti kamu bisa kehilangan vote karena kamu cuma nyampe di batas oke okay, sementara yang lain effortnya mungkin jauh lebih daripada kamu. Makasih Kak. Ya, Samuel. Ya yang yang menarik dari Samuel kelebihan dari kelebihan dari peserta yang sebelum-sebelumnya stage act kamu paling asik. <laughs> Nah, dan itu gue paling seneng gitu karena gue salah satu penyanyi yang mem memikirkan itu. Tapi mungkin catatan dari yang tadi mungkin gini, catatan yang dari Unge Bunga uh, eh, BCL adalah power ya power. Samuel, power di vokal ya. Kalau bisa di di apa sih di dilatih lagi untuk supaya lebih ini. Ama tadi kalau kelemahannya sih saya saya denger ya setiap kata-kata terakhir kamu kayak habis nafas. Oh. Itu hati-hati aja. Karena kalau kamu berhasil tuh naklukin itu, buat gue sih gue seneng banget. Kamu muda, stage nya keren, beatboxnya keren, halus bisa. <laughs> Makasih Kara. Idol lovers, mau nonton keseruan lainnya di Indonesian Idol? Langsung aja yuk klik subscribe, jangan lupa juga like, comment dan share ya. Thank you.